Itu semenjak wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga wafatnya Husain. Ya berdasarkan waktu runut waktunya. Tetapi insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan ya Kajian tersebut berdasarkan tokoh, berdasarkan tokoh, ya, bukan berdasarkan urutan waktu. Sehingga pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji kitab As-Sahabah. Ya, tentang sironya para sahabat berdasarkan tokoh eh, tokoh-tokoh dari para sahabat. Dan pada penjelasan yang lalu dalam kitab Hikam Tarikh kita pelajari Siro empat khulafa Rasidin secara terperinci. Iya apa tidak? Yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dari awal sampai akhir. Kemudian setelah itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian terjadi perselisihan yang kemarin sudah kita jelaskan. Maka pada kesempatan kali ini kita lanjutkan ke sahabat yang kelima setelah Khulafaur Rasyidin. Karena setelah Khulafaur Rasyidin ada ada kumpulan sahabat yaitu 10 orang yang dijamin masuk surga. Nah, insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan yang kelima dari 10 orang yang dijamin masuk surga yang mana empat sudah kita jelaskan panjang lebar pada kitab Hikmah Minat Tarikh. Sehingga pada kesempatan yang berbahaya ini kita akan mempelajari tokoh seorang sahabat yang mulia yang bernama Abdurrahman siapa kira-kira? Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Sebelum kita mengenal lebih jauh Abdurrahman bin Auf, kita harus paham bahwa mempelajari sirah sahabat itu bagian dari agama. Karena Allah Subhanahu wa taala memuji mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100 di bunyinya was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina بإحسان bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an dan orang-orang yang terdahulu yang awal-awal masuk Islam dari kalangan sahabat muhajirin dan kalangan sahabat-sahabat ansar dan yang mengikuti mereka dengan baik Allah katakan radhiyallahu anhum Allah telah ridho kepada mereka. Waradu'an dan dan mereka pun ridho kepada Allah. Ya, kalau Allah sudah ridho ya pasti surga. Ya, mereka adalah kaum yang sudah Allah nyatakan diridhoi. Dan Allah Subhanahu wa taala pun berfirman dalam surat Ali Imran ayat 110 yang kita sudah hafal semuanya kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah khaira ummah, sebaik-baik umat. Ukhrijat linnas yang pernah dikeluarkan untuk umat manusia. Para sahabat dakhalas sahabatu fi hadhil ayat tuhulan awwaliyan para sahabat masuk ke ayat ini sebelum umat Islam yang lainnya masuk ke ayat ini. Karena ketika ayat ini turun, kalian yang bersama Nabi pada waktu itu adalah siapa? Para sahabat. Ya, kalian adalah sebaik umat yang pernah Allah keluarkan untuk umat manusia. Ketika ayat ini turun, kalian yang bersama Nabi pada waktu itu ya cuma sahabat saja, bahkan para tabiin belum belum lahir. Ya. Tetapi kita pun bisa masuk ayat itu. Para tabiin bisa masuk ayat itu. Cuman ayat yang per, ayat itu ya, orang Islam yang pertama kali masuk di dalamnya adalah siapa? Para sahabat karena hadir bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu rekomendasi dari Allah. Kemudian rekomendasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan ya, khairun nasi qarni. Baik-baik manusia adalah yang generasi satu generasi sama aku, pada masaku. Tsummalladzina yalunahum, kemudian generasi berikutnya. Tsummalladzina yalunahum, kemudian generasi berikutnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjelaskan bahwa pemahaman sahabat adalah pemahaman golongan yang diselamatkan oleh Allah. Allah, Allah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ya bahwa Yahudi dan Nasrani terpecah menjadi 72 golongan. Wasataftariku ummati ala salatin wa sab'ina millah. Kata Rasulullah, dan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya masuk neraka, kecuali satu, kata Nabi. Satu ini disebutkan sifatnya, bukan disebutkan Nama orangnya, nama organisasinya, nama yayasannya enggak. Satu yang selamat. Apa itu? Yang mengikuti petunjukku, jalanku, sunnahku, dan sunnah para sahabat. Jadi mengikuti sahabat itu ciri golongan yang diselamatkan oleh Allah. Dan Rasulullah SAW Alaihi Wasallam di antara wasiat-wasiat perpisahan Nabi, Rasulullah SAW Alaihi Wasallam pernah di Minta oleh para sahabat, ya Rasulullah berikan wasiatmu. Di antara wasiatnya Nabi adalah, Waman ya'ish minkum badi فَسَيَرَ اخْتِلَافًا Kalau kalian hidup sepeninggalku nanti, akan kalian akan melihat perpecahan yang sangat banyak. Kalau sudah tiba masa itu, fa'alaikum bisunnati pegang tegula ajaranku. Enggak nah, sampai di situ ada kelanjutannya. Wa Al-Khulafa'ir rasyidin Dan pegang teguhlah ajaran atau sunnah sahabat-sahabatku Khulafa'ur rasyidin Maka kita harus mempelajari sahabat. Mempelajari tentang sahabat adalah bagian dari agama. Karena Islam tidak akan sampai kepada kita kecuali melalui para sahabat. Mencela sahabat berarti mencela Islam. Dan dulu sudah saya jelaskan ya Orang Syiah itu kenapa kok mencelah, mengkafirkan, melaknat para sahabat Nabi? Mengapa? Hah? Kenapa orang-orang Syiah kok melaknat, mencelah, mengkafirkan para sahabat Nabi? Dulu sudah pernah saya sampaikan. Kalau para sahabat itu seandainya Islam ini diibaratkan bangunan maka Islam itu seandainya Islam itu diibaratkan bangunan, maka ketahuilah bangunan itu memiliki pintu. Betul? Nah, setiap bangunan ada pintunya. Dan pintunya Islam adalah sahabat. Kalau Anda melihat perampok, pencuri merusak pintu, ada pintu rumah dirusak oleh pencuri. Jangan sesekali Anda mengira bahwa pencuri itu ingin mencongkel rumah, eh, mencongkel pintu dan membawa pintu itu pulang ke rumahnya. Karena pintu itu tidak dikendaki oleh dia. Yang dikendaki oleh pencuri itu apa? Pintunya rumah apa? Apa yang di dalam rumah? Apa yang ada di dalam rumah? Dia ingin masuk mencari sesuatu yang berharga di dalam rumah. Dia obrak-abrik rumah itu. Betul apa tidak? Jadi kalau kita melihat pencuri, perampok, merusak pintu kita, jangan sekali kita mengira pintunya ingin dijebol di bawah pula. Mereka gak butuh pintu sebenarnya. Yang diinginkan adalah isinya rumah. Paham? Jadi kalau ada orang Syiah melaknat, mencela para sahabat, mereka tidak menginginkan sahabat sebenarnya. Tapi menginginkan apa? Islam itu sendiri. Karena kalau sahabat itu dikafirkan kecuali beberapa orang saja, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Hasan, Husain, Ammar, kemudian siapa lagi? Hah? Dan yang lainnya, Ammar bin Yasir, kemudian Abu Dzar Al-Ghifari, Mikdad. Seandainya seperti itu, maka hilang Islam ini. Karena sholat kita, zakat kita, haji kita dari para sahabat. Kalau perawinya sudah kafir, otomatis hadisnya gak dianggap kan gitu. Makanya mencela sahabat itu sama dengan menghancurkan Islam. Maka dari itulah para ulama dahulu mencantumkan bab sahabat ini dalam kitab akidah. Imam Ahmad punya kitab namanya Kitab Usul Sunnah dan ini suka sering saya sampaikan bolak-balik. Imam Ahmad punya kitab Usul Sunnah. Ini kitab yang luar biasa. Kitabnya kecil, sudah pernah kita kajikan sampai selesai. Kitab kecil. Tapi kitab kecil ini, kata Al-Imam Abu Ya'la Al-Hambali. Al-Imam Abu Ya'la Al-Hambali pernah mengatakan, Lau ruhila ilasin fi tolabiha lakana qalila. Seandainya ada orang pergi dari negeri Arab sampai ke negeri Cina untuk mencari kitab namanya Usul Sunnah, ini masih murah harganya. Ada orang berangkat dari Baghdad atau Arab karena Imam Ahmad, Imam Ahmad lahir di eh Imam Ahmad ada di Baghdad, tapi Abu Ya'la orang Arab. Imam Abu Ya'la mengatakan seandainya diajakkan perjalanan ya ke negeri Cina, lah beliau orang mana tadi? Abu Ya'la orang Arab. Berarti seandainya diajakkan perjalanan dari negeri Arab sampai ke negeri Cina, untuk apa? Untuk mencari kitabnya Imam Ahmad yang bernama Usul Sunnah. Itu masih murah harganya. Masih sedikit harganya. Berarti kitabnya murah apa mahal? Hah? Mahal. Dalam kitab itu, Imam Ahmad, usul sunnah artinya apa sih? Usul artinya apa? Usul. Usul itu pondasi. Usul itu pokok. Ya. Asal, dasar lah gitu lah. Dasar, usul. Usul sunnah artinya pondasi-pondasi sunnah. Nah, isinya per poin. Imam Ahmad mengatakan usul sunnah ingdana pokok-pokok pondasi-pondasi sunnah menurut kami adalah yang pertama ditulis oleh beliau. Apa? Beliau tidak mengatakan berpegang teguh kepada Al-Quran. Beliau nggak ngomong gitu berpegang teguh kepada sunnah Nabi. Beliau nggak ngomong gitu. Tapi Imam Ahmad mengatakan usul sunnah indana atamasuku bimakana alaihi ashabu Rasulillah. Pokok pondasi yang pertama dari ajaran as-sunnah adalah berpegang teguh dengan ajaran para sahabat. Itu yang didahulukan sama Imam Ahmad. Imam Ahmad nggak mengatakan berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Nggak. Langsung jari wong Jawa langsung dijujuk. Ngerti dijujuk? Iya, langsung. Yang pertama berpegang teguh dengan ajaran sahabat. Mengapa kok seperti itu? Mengapa kok Imam Ahmad tidak mengatakan berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah? Kok nggak pakai seperti itu? Tapi langsung berpegang teguh dengan ajaran sahabat. Kenapa? Hmm? Karena Imam Ahmad itu nggak mau boros kata, nggak mau bertili-tili. Seandainya Imam Ahmad mengatakan pondasi yang pertama berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah ini nggak usah dibahas. Semua mengakui itu. Betul apa tidak? Mau betul apa tidak? Mau organisasinya apa? Mau ajarannya apa? Mau alirannya apa? Itu pasti Al-Quran dan Sunnah. Makanya beliau nggak nulis. Karena itu sudah pasti kok usah ditulis. Karena semua orang ngaku Al-Quran dan Sunnah, maka beliau gak usah nulis itu. Yang terpenting adalah bagaimana cara memahami Al-Quran dan Sunnah. Makanya beliau tulis yang pertama. Jadi intisari ajaran as-sunnah, dakwah salafiyah, itu berpegang teguh dengan ajaran sahabat dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Jadi, jadi belajar tentang sahabat itu belajar tentang akidah. Jangan dikira terus sekedar aku dongengi sampai anu jadi intinya adalah karena di dalam sahabat itu ada pengajaran, ada sunnah, ada bagaimana cara mereka memahami sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya masalah sahabat ini diletakkan dalam bab akidah oleh para para ulama. Insya Allah yang kita pelajari sekarang Abdurrahman bin Auf. seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan, "Innallaha nadhara fi qulubil ibad fawajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairu qulubil ibad." Kata Abdullah bin Mas'ud, sesungguhnya Allah melihat hati-hatinya manusia yang ada di muka bumi ini. Kemudian Allah menjumpai hati-hati yang paling bersih Allah menjumpai hati yang paling bersih adalah hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fastofahu li nafsihi maka Allah pilih Nabi Muhammad untuk menjadi rasulnya. Thumma nadhara fi qulubil ibad ba'da qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah melihat hatinya manusia yang ada di jagat raya ini setelah melihat hatinya Rasulullah maka Allah menjumpai sebaik-baik hati di muka bumi adalah hati-hatinya para sahabat. Maka apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala memilih mereka untuk menjadi uzara nabihi, menjadi pendamping-pendamping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqatiluna an dinihi, mereka berjuang bersama Rasulullah membela agamanya Allah Subhanahu wa taala. Ini tentang uh, tentang keutamaan secara umum para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Fawalladzi nafsi Muhammadin biadi, lau anfaqa ahadukum mitla Uhudin dahaban, ma balagha mudda ahadihim wala nasifa." Seandainya ya kalian berinfak sebesar gunung Uhud, kalian tidak akan mampu mengalahkan sedekah satu mut atau setengah mut sedekahnya para sahabat Nabi. Itu menunjukkan sak hebat-hebatnya kita nggak bisa mengalahkan para sahabat. Rasulullah memberikan perumpamaan yang sangat luar biasa, ya hiperbolanya. Sean dan memang kenyataannya seperti itu, tidak hiperbola, memang seperti itu kenyataannya. Seandainya kita ya berinfak sebesar gunung Uhud. Gak kebayang gunung Uhud itu berupa emas. Kemudian dibandingkan dengan sedekah satu mut seperti ini, satu mut ini. Atau setengah mut yang pernah dulu disedekahkan oleh sahabat Nabi. Gak bisa. Yang satu gunung Uhud tadi mengalahkan satu mut. Satu mut itu gandum, bukan apa? Bukan emas. Ini perumpamaan yang sangat tidak tidak sepadan. Tetapi toh demikian tetap yang pahalanya lebih banyak yang setengah mut atau yang tumut atau setengah mut miliknya para para sahabat. Makanya kita harus menghormati para sahabat, kita mempelajarinya, mengenalnya dengan harapan kita masuk surga bersama mereka. Ya, dengan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud. Eh, mohon maaf, Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini min kibari as-sahabah. Termasuk pembesarnya sahabat. Wa minas sabiqin al-awwalin ilal Islam. Termasuk ya rombongan pertama kali terdahulu yang masuk Islam. Abdurrahman bin Auf ini masuk Islam melalui tangannya siapa? Hmm? Umar bin? Enggak. Justru Umar malah belakangan. Dari siapa? Abu Bakar as Abu Bakar tuh orangnya enak ngomongnya. Seorang pelobi ulung. Ahlaknya mulia. Sehingga banyak yang ashab al-ashrum basari nabil jannah. Sepuluh orang yang dijamin masuk surga. Itu banyak yang masuk Islam karena Abu Bakar. Di antaranya adalah tokoh yang kita pelajari ini. Abdurrahman bin Ya, Abu Bakar adalah laki-laki yang pertama masuk Islam. Laki-laki dewasa pertama yang masuk Islam. Setelah itu beliau berdakwah. Di antara yang masuk Islam melalui tangannya Abu Bakar siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Auf, ya, Tolha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, pembesar-pembesar sahabat. Ini masuk Islam melalui tangannya siapa tadi Abu Bakar As-Siddiq di antaranya adalah tokoh yang kita pelajari. Wahwa huwa minal ladzina hajaru hijrotain Dan Abdurrahman bin Auf ini termasuk yang berhijrah dua kali. Dan kita tahu dalam tarikh Islam hijrah itu eh, dua kali. Pertama hijrah kemana? Ke Habasyah. Habasyah sekarang adalah kurang lebih Ethiopia, negeri Afrika. Itu hijrah yang pertama. Di antara anggota keluarga Nabi yang pernah hijrah ke negeri hitam itu adalah putrinya Nabi siapa? Hah? Rukoyah. pernah apa namanya hijrah ke sana bersama Utsman bin Affan. Termasuk juga Ja'far bin Abi Talib keluarganya Nabi, sepupu Nabi juga pernah ke sana. Termasuk Abdurrahman bin Auf. Ya, jadi wahwa minal ladzina hajaru al hijrat al hijratain. Abdurrahman bin Auf termasuk yang hijrah dua kali ke negeri Habasyah yang ada di selatan. Jadi kalau antum lihat peta ini Makkah ke utara Madinah, betul? Makkah di selatan, Madinah di utara. Kemudian di selatannya Mekah ada Yaman. Di sebelah utaranya Madinah ada Asyam. Nah, ini sebelah baratnya ada laut, namanya laut merah. Laut merah ini yang memisahkan Jazirah Arab dengan negeri benua apa? Afrika. Jadi kalau dari Mekah mau ke Habasya berarti dia harus apa? Nyebrang. Naik perahu. Naik apa? kapal. Ya, ini muhaj apa? E, hijrah pertama naik kapal. Itu ke negeri Habasyah. Kemudian nanti ya hijrahnya dari Mekah ke Al-Madinah. Jadi dua kali. Karena smuhu fil jahiliyah, namanya Abdurrahman bin Auf ketika jahiliyah adalah Abdu Amr. Hambanya Amr. Sebagian mengatakan namanya Abdurrahman bin Auf ketika jahiliyah adalah Abdul Ka'bah. Hambanya Ka'bah. Enggak boleh. Nama-nama kufur. Nama-nama apa? Kufur. Enggak boleh. Makanya diubah oleh Nabi menjadi apa? Abdurrahman. Lah kata-kata Ar-Rahman itu tidak diakui oleh orang Arab jahiliyah sebagai nama dari siapa? Allah Subhanahu wa taala mereka mengakui nama Allah. Tapi mereka nggak mau mengakui nama Ar-Rahman. Makanya ketika perjanjian Al-Hudaybiyah, masih ingat nggak? Kan ketika teken kan, Rasulullah menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim disuruh nulis Ali, Ali tulis perjanjiannya itu loh, Ali yang bagian nyatet sekretarisnya Bismillahirrahmanirrahim dari Muhammad bin Abdullah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata delegasi orang kafir, adapun Allah kami paham, mengetahui. Adapun Ar-Rahman Ar-Rahim kami enggak mengakuinya. Maka tulis saja bismikallahumma. Ya, bismikallahumma. Akhirnya Umar bin Khattab berkata kepada Ali, "Wahai Ali, coretlah kata-kata Ar-Rahman dengan dan juga kata-kata apa? Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. ar rahman ini suruh ganti Ar-Rahmannya suruh ganti suruh nyoret-nyoret tinggal bismikallahumma paham maksudnya kemudian itu juga ini Muhammad bin Abdul Muhammad bin Abdullah Rasulullah kami nggak ngakui kamu itu Rasulullah kalau kamu Rasulullah ngapain kita rundingan di sini perjanjian ya sudah kita masuk Islam kalau mengakui apa Rasul tulis saja Muhammad bin Abdullah paham maka kata Rasulullah wahai Ali coret ya Rasulullah Tulis saja Muhammad bin Abdullah. Ini yang membuat Umar marah. Dulu ketika jahiliyah kami nggak pernah dihina seperti ini. Kok sekarang sudah masuk Islam kok dihina seperti ini? Kok Rasulullah nurut? Wah ini enggak, enggak bukan main-main ini. Namanya Allah yang dicoret loh ini. Betul enggak? Yang kedua engkau sebagai Rasulullah dicoret kok mau? Nah itu marah Umar Khattab. Kenapa saya jelaskan itu? Untuk menyampaikan ke antum bahwa lafat ar-Rahman ini kan termasuk asmaul husna, betul tidak? Ini nggak diakui oleh orang jahiliyah. Tapi orang Arab jahiliyah mengakui nama Allah. Bahkan mereka pun pakai nama itu. Makanya Abdul Muthalib punya anak dikasih nama Abdullah. Dipakai lafat Allah itu. Akhirnya diganti sama Nabi ya, Abdul Amr, Abdul Ka'bah ini diganti dengan Abdurrahman, hambanya Allah zat yang maha Ar-Rahman. Diganti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mempelajari tentang tokoh kita satu ini kita bagi menjadi tiga bagian. Yang pertama mana kibuhu keutamaan-keutamaan Abdurrahman bin Auf. Yang kedua mawakifuhu fil Islam, sikap-sikap dia, beliau, kedudukan-kedudukan beliau di dalam Islam. Kemudian yang ketiga, mawaiduhu di antara nasihat-nasihat Abdurrahman bin Auf. Tiga itu yang kita belajar. Yang pertama keutamaan. Yang pertama ahadul asra al mashhud lahum bil jannah. Keutamaan yang pertama adalah bahwa Abdurrahman bin Auf ini satu di antara sepuluh orang yang sudah distempel masuk surga. Maksudnya distempel di sini adalah dijamin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah. Fil jannah artinya apa? Di dalam surga. Wa Aliun fil jannah empat. Wa Tolka fil jannah. Tolka ini maksudnya siapa? Tolka bin Ubaidillah. Wa Zubair fil jannah. Yang keenam, Az-Zubair. Siapa Az-Zubair di sini? Az-Zubair bin Al-Awwam. Utsman bin Jannah, yaitu Utsman bin Affan. Kemudian setelah Utsman, doh. Setelah Tolka, Zubair, kemudian Wa Abdurrahman bin Aufil Jannah. Nomor berapa ini? Tujuh. Abdurrahman bin Aufil Jannah. Wa Sa'ad bin Abi Waqqas fil Jannah. Sa'ad bin Abu Waqqas ini orang luar biasa nanti kita ceritakan. Wa Sa'id bin Zaid fil jannah. Siapa Sa'id bin Zaid? Hmm? Keluarganya Umar bin Khattab, ya, anak pamannya Umar bin Khattab. Wa Abu Baidah ibn al-Jarrah fil jannah. Jadi 10 orang yang namanya langsung disebut dengan lisan melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdurrahman bin Auf fil jannah. Dan semua sepuluh orang ini takut terhadap neraka. Meskipun pernah mendengar, meskipun mereka sudah dikabarkan surga oleh Rasulullah, tapi sepuluhnya ini, sepuluhnya semuanya takut terhadap neraka. Dan mereka nggak pede ketakutan mereka. Dan nanti kita kisahkan itu. Yang kedua, Termasuk ini hadis dikeluarkan al-Imam At-Tabrani dan juga al-Imam Ahmad hadis yang masyhur tentang 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Kemudian keistimewaan yang kedua, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam da allahu lahu an yas kiyahu min salasil jan min salsabil jannah. Abdurrahman bin Auf termasuk satu di antara sahabat yang didoakan Nabi supaya diberi minum oleh Allah langsung dari salsabil. Apa salsabil itu? Ya, mata air, ya, telaga yang ada apa? Yang ada di surga. Salsabil aliran sungai atau air yang ada di surga. Ceritanya seperti ini. Takulu Ummu Salama. Ummu Salama pernah berkata, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda li azwaji kepada istri-istrinya. Jadi uh, Ummu Salamah berkata, Ummu Salamah yang apanya Nabi? Istrinya Nabi. Ummu Salamah berkata, aku pernah mendengar Rasulullah berkata kepada kami para istrinya Nabi. Dan istrinya Nabi itu ada dua kubu. Sudah pernah saya sampaikan belum? Ya, kubunya Ummu Salamah dan kubunya Aisyah. Ummu Salamah terus siapa lagi? Ummu Salamah, kemudian Zainab dan seterusnya ataupun Aisyah, Hafsah, kemudian uh, Sauda gitu ya. Ada dua kubu, saling cemburu-cemburuan begitu. Ya, tapi itu manusiawi, bukan berarti jahat, bukan. Rasulullah SAW pernah berkata kepada para istrinya, Innaladhi yahnu alaikum ba'di huwa sadikul bar. Sesungguhnya orang yang paling penyayang terhadap kalian sesudah matiku adalah seorang hamba yang jujur dan seorang hamba yang baik. Allahumma aski Abdurrahman bin Auf bin Salsabil Jannah. Ya Allah, berikan minum Abdurrahman bin Auf dari mata air yang ada di surga. Setelah mengatakan seperti itu, beliau memuji Abdurrahman bin Auf. Berarti Rasulullah mengabarkan kepada istri-istrinya, nanti kalau aku mati, yang perhatian terhadap kalian, nafkah kalian, kalian kekurangan apa, nanti ada seorang yang baik dan seorang yang sangat jujur. Ya, namanya siapa tadi? Abdurrahman bin Auf. Ini pengkabaran Nabi kepada para istrinya. Bukan berarti Nabi ngomong sama Abdurrahman bin Auf, Abdurrahman bin Auf, nanti kalau aku mati tolong perawatan istri nggak nggak ngomong seperti itu Rasulullah. Tapi Rasulullah berkata kepada siapa? Istri-istrinya. Nanti kalau aku mati, orang yang paling ya paling uh, memperhatikan kalian dari segi kan nggak boleh dinikahi memperhatikan di sini jangan diartikan nikahi karena nggak boleh istri-istri Nabi adalah ibunda kita maksudnya diperhatikan gitu loh ya eh, sisi nafkahnya sisi dan seterusnya adalah seorang yang baik dan jujur Kemudian Rasul mengatakan, "Ya Allah, berikanlah uh, air minum kepada Abdul bin Auf dari mata air yang ada di surga." Takulu Aisyah, Aisyah radhiyallahu anhu pernah berkata, "Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Yakul, Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa yang perhatian kepada wanita-wanitanya Nabi nanti adalah Abdurrahman bin Auf. Qalat li Abi Salama ibnu Abdurrahman bin Auf. Maka nanti nanti Rasulullah wafat sudah. Rasulullah wafat nanti Aisyah berkata kepada anaknya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf punya anak namanya namanya Abu Salamah. Saya ulangi, Abdurrahman bin Auf punya anak namanya apa? Siapa? Abu Salamah. Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf. Maka Aisyah ngomong sama sama si anak ini. Sakallahu abaka min salsabil jannah. Semoga Allah ya memberikan air minum dari salsabil yang ada di surga nanti kepada bapakmu Abdurrahman bin Auf. Waqad kana wasal azwajan nabi bimalin bi'at bi arba'ina alfan. Dahulu ayamu telah mengirim kepada kami istri-istrinya nabi. Kita dikirimi oleh ayamu, oleh bapakmu kepada kami itu istri-istri Nabi bi arba'ina alaf 40 ribu dinar 40 ya 40 bukan ribu 40 ribu dinar ya betul 40 ribu dinar bisa dikalikan kira-kira satu dinarnya adalah 4,25 gram emas murni ya berarti satu dinarnya berapa Anggaplah satu gramnya 500 ribu. Naik turun kan ya, fluktuatif. Gram murni. Anggaplah 500. 500 kali 4,25 ketemu berapa? 2 juta. Terus? 2 juta. 100 berapa? Ojo susu gitu ya. Nah, berarti satu, tolong yang bawa kalkulator 1 gram 4,25 eh 1 dinar 4,25 gram emas. Berarti kan kalau anggaplah 500 ribu berarti 1 gramnya 500 kali 4,25. Berarti 2 juta 2 juta 125 betul itu karena seperempatnya 500 itu 125 iya kan nah, anggaplah seperti itu berarti 2 juta 125 kali 40 ribu. Nah, dikirim ke istri-istri Nabi. Saking dermawannya siapa tadi? Abdurrahman bin Auf. Makanya terbukti omongannya Nabi. Sesungguhnya orang yang perhatian terhadap kalian setelah kematian nanti adalah Abdurrahman bin Auf. Ini kabarnya Nabi kepada siapa? Istrinya bukan kepada Abdurrahman bin Auf. Bukan wasiat kepada Abdurrahman bin Auf, bukan. Tapi Rasulullah mengkabarkan kepada istrinya nanti yang paling perhatian kepada kalian adalah Abdurrahman bin Auf. Dan kenyataannya nanti ketika Rasulullah wafat terbukti dan diomongkan oleh Aisyah kepada putranya siapa? Putrinya Abdurrahman dulu itu Nabi ngomong kalau yang paling penyayang, yang paling perhatian kepada kami Abdurrahman bin Auf dan ayam akan diberi minum dari air mata, uh, mata air surga. Dan Rasulullah mengabarkan hal itu kepada kami dan kenyataannya dulu ayahandamu telah mengirim kepada kami istri Nabi 40 ribu dinar. Ini termasuk uh, manakib atau uh, keistimewaan Abdurrahman bin Auf. Kemudian kalau kalau sudah diberi air dari surga berarti orangnya juga masuk surga. orang dia neraka dikasih dari situ tidak lah ya. Mesti itu otomatis masuk surga itu. Salisan keutamaan dia yang beliau yang nomor tiga Anau ahadus sitta ashabis syura. Beliau termasuk satu di antara enam anggota atau enam formatur atau enam orang yang ditunjuk oleh siapa? Umar bin Khattab sebelum Umar wafat. Sebelum Umar wafat, Umar nunjuk enam orang untuk memikirkan kalau beliau wafat siapa yang paling berat jadi siapa? jadi khalifah. Yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab adalah Utsman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Thalib, Talha bin Ubaidillah, Az-Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abu Waqqas dan Abdurrahman bin Auf. Enam orang. Enam orang yang ditunjuk itu. Nah, enam orang itu kebanyakan. Di antara yang usul ya Abdurrahman bin Auf ini kita nggak mungkin menyelesaikan ini kalau enam orang. Kita kecilkan saja. Paham maksudnya? Kita kecilkan saja. Maka dikecilkan. Abdur, eh, apa namanya? Tolha bin Ubaidillah mengatakan, saya mundur. saya bagikan, saya eh, kasihkan bagianku kepada Utsman bin Affan. Mundur satu. Kemudian Al-Zubair bin Awam mengatakan aku mundur. Bagianku tak kasihkan siapa? Ali. Kemudian saat bin Abu mundur, aku mundur. Saya kasihkan siapa? Abdurrahman bin Usman tadi dikasih siapa? Dikasih Tolha kan gitu kan? Tolha ngasih ke Usman eh, Zubair bin Awam ngasih ke Ali Zubair sama Ali Misana. Kemudian saat eh, Sa'ad bin Waqqas ngasihkan ke Abdurrahman bin Auf. Yang ditunjuk oleh Umar bin adalah semuanya dijamin masuk surga. Karena yang hidup pada waktu ya cuma itu, yang lain wafat semuanya kecuali satu orang yang masih hidup, tapi gak diikutkan. Jadi tadi kan saya sebutkan 10 orang dijamin masuk surga. Paham ya? Ketika Umar wafat, ya, otomatis Abu Bakar sudah gak ada kan? Otomatis Umar juga gak ada. Tinggal berapa itu? Eh? Tinggal 8. Betul ya? Bukan. Ah, Abu Beja sudah wafat juga. Berarti tinggal berapa? Tujuh. Tinggal tujuh. Nah, seharusnya kan tujuh itu dimasukkan semua, tapi nggak dimasukkan sama Umar. Yang dimasukkan cuma berapa? Enam. Mengapa kok enam? Karena Said bin Zaid itu kerabatnya Umar. Umar nggak mau. Umar nggak mau keluarganya dimasukkan. Khawatir nepotisme dan seterusnya. Jadi enam saja. Padahal Said berhak. Dan sebelum wafat juga Umar mengatakan dulu aku pernah memberhentikan saat bin Abi Waqqas menjadi gubernur Irak itu bukan aib. Kan gitu ya, Di? sudah saya sampaikan dulu waktu kita jelaskan Umar. Jadi seandainya nanti yang berhak jadi khalifah seandainya nanti kalian menentukan ternyata yang jadi saat maka harus jadi saat dan kalian harus ridho kepadanya karena dulu aku memberhentikannya bukan karena dia tidak mampu tapi kalau dia tidak jadi khalifah maka harus siapapun yang jadi khalifah harus meminta pendapatnya siapa saat bin Umar mengatakan seperti itu khusus kepada Sa'ad bin Waqqas karena khawatir-khawatir orang-orang menyangka uh, Sa'ad bin Waqqas nggak berhak gitu loh. Karena Sa'ad bin Waqqas dulu pernah diberhentikan oleh siapa? Umar bin Khattab. Padahal dia berhak. Yang yang eh, yang salah itu rakyatnya. Karena rakyatnya protes-protes protes ke Umar akhirnya diganti sama Umar untuk meredam kegaduhan. Nah, akhirnya tadi saya katakan Tolha saya mundur saya kasihkan Utsman bin Affan. Az-Zubair bin Awam mundur saya kasihkan siapa tadi katanya? Ali bin Abi Thalib. Kemudian uh, siapa? Uh, eh, Saat bin Waqqas mundur dikasihkan ke Abdurrahman bin Auf. Jadi di situ yang punya peranan penting untuk uh, menghasilkan putusan adalah pendapatnya siapa? Abdurrahman bin Auf. Tadi yang usul 6 jadi 3 siapa? Abdurrahman bin Auf. Setelah dari 3, Abdurrahman bin Auf, Ali bin Abi Thalib, kemudian uh, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf mengatakan, saya mundur. Tinggal anda berdua. Nanti kalau ternyata yang terpilih adalah Ali, maka Utsman kau wajib taat kepadanya dan Ali harus menyertakan Utsman dalam musyawarah. Kan gitu kan? Ya? Kalau yang terpilih adalah Utsman, maka Ali harus taat kepada Utsman dan Utsman harus menyertakan Ali dalam musyawarah. Itu sudah kita sampaikan. Kemudian uh, Abdurrahman bin Auf dalam dalam riwayat beliau keliling keliling ke sahabat-sahabat Ansor, keliling ke sahabat-sahabat apa? Muhajirin minta pendapatnya dan mayoritas Muhajirin dan Ansor lebih memilih siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu di beliau termasuk orang yang punya andil besar ya, dalam hal ini terhadap sukses kepemimpinan. Nah, kemudian manakib yang keempat keistimewaan yang nomor empat, anak Nabi yadafa'an dafaan Ini Abdurrahman bin Auf pernah dibela langsung oleh Rasulullah. Pernah nggak antum mendengar hadis yang berbunyi? Jangan kalian mencela sahabatku. Demi, eh, jangan kalian mencela sahabatku. Sesungguhnya jika salah satu di antara kalian berinfak sebesar gunung Uhud, kalian tidak akan mampu mengalahkan sedekah satu mut atau setengah mutnya sahabat. Pernah dengar hadis itu? Ya pernah tadi aja sudah saya baca kan. gitu ya. Iya. Kapan itu dilontarkan Nabi? Ternyata ini hadis itu punya riwayat, punya cerita. Ceritanya adalah Khalid bin Walid itu mencela Abdurrahman bin Auf. Paham maksudnya? Khalid bin Walid itu pernah punya masalah. Terus Khalid ini mencela Abdurrahman bin Auf. Ketika Khalid bin Walid mencela Abdurrahman bin Auf, maka Rasulullah mengatakan 'Lata subuh ashabi, jangan kalian mencela para sahabat. Demi Allah, eh, janganlah kalian mencela para sahabatku. Sesungguhnya seandainya kalian berinfak sebesar gunung Uhud tidak akan mampu mengalahkan sedekah setengah mut atau satu mutnya sahabat. Sahabatku kata Rasulullah SAW. Itu ucapan Rasulullah kepada siapa? Khalid Walid. Itu juga dalil bahwa Abdurrahman bin Auf lebih utama daripada Khalid Walid. Dan itu logikanya kalau Khalid sama Abdurrahman bin Auf ada seperti itu bagaimana kita sama sama siapa Abdurrahman bin Auf. Karena sepuluh orang yang dijamin masuk surga ini punya punya hal khusus yang tidak dimiliki sahabat-sahabat yang lain. Turun bin Auf sejak awal masuk Islam ketika Khalid masih memusuhi kaum muslimin. Lalu perang Uhud yang kaum muslimin kalah, banyak yang terbunuh. Itu pendekarnya orang kafir Quraisy siapa? Ya Khalid bin Walid. Di saat Abdurrahman bin Auf sejak Badr, Uhud membela Rasulullah, itu Khalid Khalid masih memusuhi para sahabat dan Rasulullah Wasallam. Makanya ketika Khalid mencela maka ditegur langsung oleh Rasulullah Alaihi Wasallam. Ya, ya. Tetapi lafaz sahabat kalau diterapkan zaman sekarang, jangan mencela sahabatku, maka masuk di dalamnya juga termasuk siapa? Khalid Walid juga. Jangan kemudian, oh ini gue enggak, ya, termasuk Khalid juga. Khalid bin Al-Walid. Nah. Kemudian keutamaan yang nomor lima, Drahman bin Auf termasuk yang dikabarkan oleh Nabi bahwa beliau syahid. Beliau syahid masuk eh, termasuk orang yang disaksikan Rasulullah bahwa beliau adalah orang yang wafat dalam kondisi syahid. Ya, dikabarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah pernah naik kira. Kemudian Rasulullah mengatakan tidak ada di atasmu kecuali seorang nabi, orang yang syiddiq dan syahid. Dan pada waktu itu ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Tolha, Zubair, Sa'ad ibnu Auf dan Sa'id bin Zaid. Ini termasuk yang dikabarkan dalam kondisi syahid. Kemudian yang nomor enam keutamaannya adalah beliau termasuk perhatikan ini jarang disampaikan soalnya. Beliau an Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla khalfa raq'atan min salatil fajar. Beliau ini termasuk orang atau ya ter, beliau adalah orang yang Rasulullah pernah sholat di belakangnya. Di belakang siapa? Hah? Rasulullah sholat pernah di belakang Abdurrahman bin Auf. Jadi makmumnya Abdurrahman bin Auf. Jadi kisahnya seperti ini. Yaqulul Mughirah bin Syu'bah. Ada seorang sahabat Nabi yang bernama Al-Mughirah bin Syu'bah. Ya beliau menceritakan, kami pada waktu itu perang Tabuk bersama Rasulullah, kami keluar, kami mengikuti Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah menyelesaikan hajatnya, buang air maksudnya, maka Al-Mughirah bin Syu'bah ini melayani Nabi, bawa airnya Nabi, untuk bersucinya Nabi. Kemudian setelah itu Rasulullah berwudu, dilihat semua sama Al-Mughirah bin Syu'bah. Setelah itu beliau sholat karena itu orang banyak. Rasulullah kan imami, nggak pernah nggak imami Rasulullah ini. Imami terus kan gitu kan. Rasulullah menyelesaikan hajatnya wudu sama sahabat siapa tadi namanya? Al-Mughirah bin Syu'bah Kemudian setelah itu beliau menghadap ke manusia, ternyata ketinggalan. Ternyata orang-orang sudah apa? Soal karena dikira Rasulullah SAW sudah masih lama dan seterusnya, maka eh, hatta najidun nasa qad qaddamu Abdurrahman bin Auf sallallahu. Maka orang-orang sudah meminta atau menjadikan Abdurrahman bin Auf menjadi apa? Imam sudah sudah sholat. Maka Rasulullah SAW masuk barisan ketinggalan satu rakaat Rasulullah. Salat apa tadi? Salat subuh. Salat subuh. Ketinggalan satu rakaat berarti ikut dengan Abdurrahman bin Auf berapa rakaat? Satu rakaat. Nah, setelah itu Abdurrahman bin Auf salam, para sahabat salam melihat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. fa'afza'adzalikal muslim, maka kaum muslimin kaget. Ya, kaum muslimin kaget loh, kok ada Rasulullah di sini? Kok ada Rasulullah? Maksudnya uh, telat begitu loh. Maka kaum muslimin faaktaru tasbih. Maka ketika menoleh Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Ternyata Rasulullah masbuk Rasulullah berdiri Akhirnya para sahabat Subhanallah Artinya uh, Loh ternyata ada Rasul di sini kan gitu Akhirnya Qadhan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam salat tahu Maka Rasulullah mengkodok satu Kan satu sudah selesai kan gitu kan Tinggal dikodok satu Maksudnya maksudnya dikodok itu adalah Menyempurnakan gitu loh Menyempurnakan yang satu yang belum setelah selesai, para sahabat masih berkumpul di situ. Setelah selesai sholat, Rasulullah mengatakan asobtum, ahsantum. Sudah benar yang kalian lakukan. Berarti Rasulullah SAW ridho dengan imam atau dengan sholat yang dipimpin oleh siapa? Abdurrahman bin Auf. Jadi badalnya Rasulullah. Dan nanti ketika Umar bin Khattab ditusuk oleh Abu Lulu'ah, beberapa tusukan kemudian tersungkur jatuh, itu yang mengganti imamnya siapa? Ya Abdurrahman bin Auf juga. Itu menunjukkan ini ya. Abdurrahman bin Auf ini sholatnya mesti di di depan. Itu di antara riwayat-riwayat tadi menunjukkan orangnya mubadara ilal jamaah semangat untuk sholat jamaah dan di depan sehingga dalam riwayat beliau yang mengganti siapa Umar bin Khattab dan dalam hal ini beliau menggantikan siapa tadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah sampai di sini karena kita subuhnya agak mundur saya khawatir mengganggu aktivitas antum sekarang jam 6 kurang seperempat kurang lebih. Insya Allah nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Masih apa? Abdurrahman bin Auf. Insya Allah pada pertemuan akan datang kita lanjutkan Abdurrahman bin Auf. Kemudian kita lanjutkan ke sahabat Tinggal sedikit sebenarnya. Tapi lihat waktu sudah sedikit segitu. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan akan datang. Jadi insya Allah pertemuan akan datang kita akan mempelajari maukifnya Abdurrahman bin Auf di dalam Islam, kemudian eh, nasihat-nasihatnya Abdurrahman bin Auf. Setelah itu baru kita ganti yaitu sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, demikian mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat. Sudah syuruk apa belum? Sudah ya. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu Muhammad wa ala ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh